Ini satu pertanyaan lagi. Sebagai manusia ada membid'ahkan para ulama seperti Imam Imam Ibnu Hajar, An Nawawi, Ibnu Hazam, Asy-Syaukani, wal Baihaqi. Fahal qawlum hadha sahih? Lihaula imma min fadail. Ini jawaban Syekh Saleh Fauzan. Ulama-ulama tersebut memiliki keutamaan dan ilmu yang luas dan memberi faedah kepada manusia dan istihad di dalam menjaga manusia, menjaga sunnah dan menyebarkannya dan memiliki karang-karangan yang besar mayugati ma'inau min akhta apa yang menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Rahimallahu taala. Wa hadhil umur nansa talibul ilmi ala yastaghil biha. Oleh sebab itu, saya menasihatkan para penuntut ilmu jangan sibuk dengan hal seperti ini, ya. Min, uh, hendaklah dia li'annahu sayuhram min talabil ilmi karena akan membuatnya tidak lagi mau menuntut ilmu fa yasiru mashghulan bil fitnah sehingga dia disibukkan dengan fit fitnah wa mahabbatun niza' bainan nas dan suka menimbulkan apa percekcokan di antara manu, manusia. Nusi al-jami' betul ilmi. Kami wasiatkan atas Syekh hendaklah semuanya rajin menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh wal istighal bihi anil umur allati la faidata minha dan menjauhi ya dan sibuk dengan ilmu dan menjauhi sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan urusan-urusan yang tidak ada faedahnya. An-Nawawi, Imam Nawawi, Ibnu Hazam, Ibnu Hajar, Syaukani, Al-Baihaqi, mereka itu adalah imam-imam kibar kata Syekh. Mahalutiko inda ahli ilmi adalah ulama yang sikoh di menurut ahlul ilmi walau minal wafan azimah mereka memiliki karang-karang yang besar dan juga maraji islamiyah yaitu sumber-sumber tempat untuk menuntut ilmu alat yarji ilai muslimun hal muslimun yang menjadi eh, bacaan kaum muslimin mayugati akhtaahum itu hal ini menutup kesalahan mereka wazallatim dan keluaran mereka walakin anta yang miskin madza indak kata saya di sini wahai engkau yang miskin apa yang kamu miliki Uyaman tatalamasa wa tajassasa ala Ibnu Hajar. Wahai orang yang teniasa mencoba mencari-cari, meneliti kesalahan-kesalahan Ibnu Hajar, Ibnu Hazam dan orang-orang yang disebutkan bersamanya. Wa qad tajawazu qantara dan mereka itu orang telah ini lewat daripada jembatan. Mada nafa'atkal muslimin bihi. Ini mada nafa'atal muslim bihi. Apa yang telah engkau beri manfaat kepada kaum muslimin? Mada jama'ta minal ilm? Apa yang telah engkau dapatkan dari ilmu? Hal ta'rif ma ya'rifu Ibnu Hajar wa Nawawi? Apakah engkau dapat mengetahui apa yang telah dimiliki ilmunya oleh Nawawi dan Ibnu Hajar? Inilah adab para ulama. Hal kadang tali muslimin maka kadam Ibnu Hazm apakah engkau telah memberikan kepada kaum muslimin apa yang diberikan oleh Ibnu Hazam dan Imam Baihaqi kata saya di sini, subhanallah wa rahimallahu imra'an arafa qadar nafsihi. Ini Allah memberi rahmat kepada orang yang mengenal apa? ukuran kemam, kemampuan dirinya. Jadi yang mau ditebang itu pohon sangat besar sekali. Ini ibaratnya orang mau kencing di laut, saya sudah mengotori air laut. Hah? Ini sama seperti itu. Kemudian qalla ilmuka fatajarrata. Ini menunjukkan kurangnya ilmu engkau sehingga engkau berani mencela para ulama. Wa qalla wara'uka lamta dan kurangnya wara' sehingga engkau berbicara. Bicara. Inilah pada umumnya orang yang membicarakan para ulama-ulama kibar qalla ilmuhu wa qalla wara'uhu. Sedikitnya warok dan sedikitnya il ilmu. Barangkali banyak sebetulnya pembahasan-pembahasan yang faedah bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini bahwa kita menunjukkan itulah orang-orang suci sifatnya bagaimana dan kita moga menghindari hal-hal seperti ini. Alhamdulillah dakwah kita selama ini tidak pernah tercemar dengan pemikiran-pemikiran ini insyaallah dan kita berdoa kepada Allah akan memelihara kita dari jalan yang istiqomah senantiasa di atas manhaj yang yang man salafus soleh ini yang selalu kita bawakan kepada Allah dan Allah menunjukkan kepada kita yang benar itu benar yang salah itu ada salah dan Allah menunjukkan kepada kita yang benar dalam hal-hal yang menjadi perselisihan oleh dalam umat ini dan karena Allah lah yang maha memberi petunjuk kepada jalan yang lurus oleh sebab itu pada akhir zaman ini kami sangat menekankan kepada ikhwan kita semua agar senantiasa membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa keluar rumah. Ini penting sekali. Sering kami nasihatkan, apa bunyi doa keluar rumah? bismillah tawakal tu Allah ha Allahumma an adil au udol bahwa di, menyesatkan atau disesatkan an azra uzal Mengelincirkan atau digelincirkan orang an adlim au zulam saya menzalimi atau dizalimi orang an ajhul wujuhal saya membodohi atau dibodohi oh, orang ini doa azim sekali terpelihara dari kesesatan setiap kita keluar dari rumah kemudian juga doa yaitu aroma Allahumma arinal haqqa warzuk warzuqni tiba'an warinal batila batila Warzumi istinaba. Ya Allah lihatkanlah yang benar itu yang benar kepadaku dan berilah aku kemampuan untuk mengikutinya. Dan lihatkan yang salah itu padaku salah dan beri aku untuk menjauhinya. Kemudian doa untuk waktu salatul lail yaitu apa? Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatrah Samawatul wal ard anta tahkum baina ibadika fi ma kan fihi ikhtilifun ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi idni innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim wahai rabb jibril mikail israfil yang menciptakan langit dan bumi engkau menghukum di antara hamba-hambamu yang diperselisihkan. Tunjukilah kebenaran padaku dalam hal yang mereka perselisihkan. Sungguhnya engkau orang yang maha memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini baca doa ini ya ikhwan. Kemudian juga doa apa? Allah tsabbit kalbi ala dinik. Allah sabit kalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah diriku, hatiku di atas kebenaran, di atas kebenaran agamamu. Ini selalu baca doa ya ikhwan. Di masa akhir zaman ini banyak sekali talbisat, watasbihat, banyak sekali ini kerancuan-kerancuan orang ya dalam memahami nas isu-isu opini-opini yang membuat orang bingung maka senantiasa bacalah doa ini kemudian di antara nasihat syekh di sini dalam kitab ini tidak sempat kita bacakan tadi belajarlah kepada para tolebeli masyhur bahwa mereka itu berada kepada ulama alusunnah kalau di sini nasihat syekh belajar kepada ulama-ulama yang mas masyhur ulama-ulama yang diakui ilmunya dan kemudian kalau negeri kita nih belum ada ulama lah, tolabul ilmi lah kita katakan bu. Ya, semua kita di sini alhamdulillah, ustaz-ustaz kita semua alhamdulillah para penuntut ilmu semua dan mereka itu belajar pada ulama-ulama yang masyhur. Tilmis Syekh Utsaimin, tilmis Syekh Abdul Muhsin, ya, tilmis Syekh Saleh Suhaimi, Ibrahim Rahaili, Sulaiman Rahaili, dan para ulama Abdul Razak bin Abdul Mas'ud Al-Badar, semuanya ulama-ulama yang masyhur ya ulama-ulama yang telah mendapat kedudukan di tengah di sisi para ulama sendiri ya Syekh Abdul Muhsin ada ulama hadis Madinah Syekh Saleh Suaimi tokoh ulama besar di Madinah ya kibar ulama di Madinah Syekh Ali Nasir Al Faqihi ya kemudian para ulama lain jadi ulama al sunnah itu tidak hanya hitungan jari ya hitungan jari dan hitungan kaki semua banyak ulama al sunnah itu banyak di Saudi itu ya banyak sekali apalagi kibar ulama yang ada deriat Syekh soleh Fauzan, Syekh soleh Aidan, Syekh soleh Ali Syekh, dan para ulama-ulama lain, banyak ulama kita. Bukan tiga orang, empat orang, ya. Oleh sebab itu ulama kita banyak. Oleh sebab itu kita ingin menghargai mereka semua, kita mengikuti petunjuk mereka yang sesuai dengan dalil, itulah kita yang diajar oleh para ulama kita. Tidak pernah di antara mereka siapa yang tidak mengikuti fatwa saya itu bukan ahlu sunnah. Anda antum dengar nggak? Berbeda dengan sebagian orang sekarang yang tidak menerima fatwa saya itu sudah hizbi sudah. Ha? Jadi sebab itu kemudian belajar kepada para ustaz-ustaz yang jelas dididik oleh para ulama-ulama yang masyhur, yang jelas, yang ilmu mereka teruji di sisi para ulama. Ya. Oleh sebab itu ini barangkali nasihat kita kepada antum semua, antum jangan sibuk dengan fitnah-fitnah, sibuklah dengan ilmu. Oleh sebab itu sabda Rasulullah SAW, badiru bil amali fitana bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah. Imam Nawawi menyebutkan ketika datang fitnah, mereka disibukkan oleh fitnah. Pemikirannya ada segala macamnya. Banyaklah beramal soleh. Ya, banyaklah beramal so, soleh. Kaki itu alail mazlim. Kata kalau seorang bagaikan malam yang gelap gulita. Orang yang berjalan malam dalam gelap gulita, dia tidak bisa menentukan arah jalannya. Dia kira ke timur, rupanya ke barat dia kira adalah pegangan kiranya adalah apa ular semacam oleh sebab itu abahnya apa ilmu yang bermanfaat karena lawan dari kegelapan adalah cahaya cahaya cahaya dalam agama ini adalah il, ilmu maka antum perbanyaklah membaca kitab-kitab ulama perbanyaklah membaca karang-karang para ulama menghadiri majlis-majlis yang diajarkan oleh ustaz-ustaz yang jelas mereka itu didik para ulama ini yang untuk antum lakukan kemudian sibuklah beramal soal soleh. Hindarkan bicarakan ustaz, bicarakan ini. Karena bukan levelnya kita. Jika ustaz-ustaz yang berselisih, ada ulama yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Karena banyak fitnah-fitnah terjadi di antara pengikut. Ya, senantiasa menyebarkan kejelekan-kejelekan. Ini adalah sikap yang sangat jelek. Mengadu domba di antara ustaz dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai penuntut ilmu posisikan diri kita sebagai penuntut ilmu bukan sebagai mufti. Ya, Demikian barangkali nasihat yang dapat kita sampaikan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya, demikian. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya tidak tahu di mana yang dimulai ini. Zuhur jam berapa? Jadi 12 kurang 15. Ini adalah bagaimana? Assalamualaikum. Bagaimana solusi menyatukan ikhwan sama salaf yang berpecah saat ini? Apakah para ustaz-ustaz kita sudah bertemu dengan ustaz-ustaz mereka dan bersatu seperti dahulu lagi? Uh, suatu hal yang mungkin tidak akan perlu kita kita tuh jika kita sama-sama satu makna akan bertemu tanpa ada persatuan. Ya, tanpa ada pertemuan pun. Tanpa ada pertemuan pun akan bersatu. Jika kita benar-benar saling menemukan manhasah salaf. Manhaj salaf itu tidak dari segi akidah saja, ikhwan. Akhlak, dari segi adab, dari segi membicarakan kesalahan ulama, itu manhaj semua, jangan dipisah-pisahkan. Ya. Jangan dipisah-pisahkan. Kalau ada orang memisahkan antara akhlak dengan manhaj itu sudah salah. Manhaj salaf itu sempurna ya agama semua. Akhlak salah bagaimana? Jangan diambil akidahnya saja. Ya, metode dakwanya bagaimana? Bukan diambil secara metode dakwah tapi akhlak juga. Ya, Kemudian cara menanggapi perselisihan ada manhaj salaf dipelajari. Walaupun tidak ada pertemuan, tidak ada apa, kalau semuanya mengikuti manhaj salaf dengan sendirinya bertemu. Dengan sendirinya bertemu. Oleh sebab itu, di antara nasihat Syekh Abdul Razak bin Abdul Musa Al-Badar rahimahullah ketika beliau memberikan sebuah pertemuan di Jakarta pada ada manhaj jangan kalian sibuk dengan apa? Perpecah belahan. Berjalanlah berdakwah. Berdakwah saja. Lanjutkan perjalanan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlaku. Biarkan. Kita tetap berdakwah, kita sampaikan yang benar. Yang namanya dakwah itu tidak ada yang mulus, pasti ada tantangan. Itu yang namanya dakwah. Disitulah terdapatnya nanti nilai pengorbanan perjuangan. Kan tanpa ada keberhasilan, tanpa apa namanya pengorbanan dan perju, nggak akan mungkin. Pasti itu. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu sibuk, terus belajar, terus berdakwah sudah jelaskan yang hak-hak sudah. Tidak perlu kita sibuk bagaimana menyatukan satu. Karena hal itu adalah kalau memang khilafnya adalah ilmiah, itu sangat mudah menyatukan. Tapi kalau khilafnya adalah ada hudud nafs, ada di sana ingin syuhro, kebutuhan-kebutuhan lain, itu sudah nggak bisa disatukan. Ulama dahulu kenapa mereka bisa satu walaupun pendapatnya berbeda beda Kenapa? Karena memang khilafnya ilmiah. Sesuai dengan ilmu. Gitu. Apakah ada hubungan antara Sururi dengan Yayasan Hiaturos di Kuwait? Saya tidak tahu ada hubungannya. Yang jelas bukan berarti Hiaturos memang dahulu mereka memiliki kelemahan-kelemahan di Desigi dan juga di Hiaturos itu memang ada juga orang-orang yang mungkin memiliki pemahaman-pemahaman yang mirip dengan suri itu ada. Tapi kita menghukum Hiaturos dengan suri itu sulit. Tidak bisa. Karena alhamdulillah di tengah-tengah mereka itu ada orang, orang tidak mengkafirkan para ulama. Ya, saya belum mendengar ada mereka yang mengkafirkan para ulama atau mencela para ulama, saya tidak dengar yang sepanjang ilmu yang saya tahu. Tapi bukan berarti ya terus tidak punya kelemahan-kelemahan, ya kan ada kelemahan-kelemahan. Semua itu ada kelemahan-kelemahan. Di sini saya bukan membela ya, tapi ya terus punya kesalahan-kesalahan ya. Tapi apakah kesalahan-kesalahan itu terlalu masuk tidak dinasihati para ulama kita? Ya, apakah para ulama kita tidak menjelaskan? Dijelaskan. Saya Bimbas memberikan nasihat ke sana, saya memberikan nasihat, Saya setelah Fauzan memberikan nasihat. Para ulama memberikan nasihat. Dan di dalamnya juga terbaik banyak ulama-ulama yang memang juga seperti al-sunnah jamaah dan mereka juga berdakwah selain itu. Kalau alasannya kenapa ayat terus membantu al-bidah? Itu kan dana bukan dana mereka, sesuai dengan keinginan para muhsinin. Kemudian juga Hiyaturah kalau dikatakan terus banyak mengangkat dai-dai orang hizbi. Kita bisa balik bertanya, ATC kedutaan Saudi pun banyak membantu orang-orang lebih dak dan juga mengangkat dai-dai orang-orang hizbi. Kalau dihitung nggak berapa dai salafi di dalam atas kedutaan itu. Loh, kenapa hukumnya berbeda? Padahal atas kedustaan lebih memiliki kemampuan untuk mendeteksi hal itu, melakukan kemampuan. Oleh sebab itu ketika kita munakasyah dengan mereka, hal ini juga dilakukan oleh hal lain. Tapi di dalam berbaik kepada bidah itu kan ada hal. Ada dalam berdakwah itu ikhwan. Tujuan berbaik kepada bidah, mereka itu diam dari dakwah kita, walaupun tidak mau mengikuti bid'ah dakwah kita, yang penting kita dibiarkan berdakwah ini sudah hal yang baik. Diam. Sudah dakwah, diam. Mereka memberikan fasilitas kepada kita untuk berdakwah menyampaikan al-haq, sudah bagus itu. Dengan memberikan hadiah mereka diam, dengan memberikan hadiah mau mereka mengikuti manhaj salaf, iya, itu kita lakukan. Rasulullah SAW kan begitu cara dakwanya. Memberikan hadiah kepada tokoh-tokoh orang kafir agar mereka cepat masuk es. Islam seperti waktu perang Hunain memberikan harta rampasan perang Hunain itu berapa ratusan onta. Oleh sebab itu salah seorang kabilah mengatakan, eh ikutilah Muhammad itu fa'inahu innahu yu'ti ata'an la fakar," katanya. Wahai mari kita beriman dengan Muhammad. Satu kubilah penuh beriman. Kenapa dia katakan Muhammad ini memberi nggak pernah mikir-mikir mau jadi miskin? Subhanallah. Iya, kita dalam berdoa kepada al bidah itu ya kasih hadiah apapun saja kita lakukan fasilitas yang syar'i. Gitu. Nah, sekarang ada lagi menurut mereka kalau berdakwah melalui hadiah semacam itu sururi. Di mana itu? Ini kan salah. Jangan karena orang suri menempuh manhaj yang benar, lalu kita tolak juga manhaj yang benar. Itu kan memberi hadiah kan disuruh kita. Agar mereka mau mengikuti kebenaran, ya itu kita lakukan. Aliful kulub dan seterusnya. Gak masalah itu. Yang penting mereka mau ikuti kebe kebenaran. Selama ya bukan berarti seperti manhaj orang lain pula. Membantu pakai miskin dari orang curian, ya gak boleh. Kan? Tentunya syari dan mubah. Oleh sebab itu, ini tidak mengapa kita Eh, memberi hadiah kepada ahlu bidah dan semacam agar dia mau mengikuti kebenaran itu dilakukan. Benarkah ada perkataan Syekh Rabi bahwa kalau mau dunia belajar ke Madinah, kalau mau ke, akhirat belajar ke Yaman? Ini enggak tahu saya perkataan ini bukan perkataan Syekh Rabi. Saya yakin ini 100% bukan perkataan Syekh Rabi. Karena Rabi' sendiri di Saudi. Ya. Perkataan ini adalah adalah perkataan dari salah seorang guru mereka yang sekarang ini mereka lagi berseteru sesama mereka. Mereka nggak tahu asal salafi dari Yaman itu dari mana. Saya mau Mukbil tahu manhaj salaf di mana. Di Saudi belajar. Belajar di Universitas Islam Madinah yang saat itu belum semua guru-gurunya orang salafi kalau untuk mengetahui. Waktu saya mau belajar di Jamia Islamiyah, itu guru-gurunya banyak orang Mesir, tapi dalam mada akidah itu diajar oleh para ulama Saudi tafsir, lugo, terusnya banyak dari ulama Azhar waktu itu di awal-awal itu. Kalau kamu tahu, antum tahu. Sekarang malah sebagian orang belajar ke mobil mengharapkan ijazah. Ketika di Munakasha, kenapa si mobil kami ijazah di Madinah? Diam. Sekarang kan pondok-pondok mereka mengharamkan ijazah itu. Ini adalah orang apa? Berbicara dari dua kemampuan ilmiahnya. Ini tasadur Senang membuat fatwa-fatwa terlebih dahulu sebelum ulama berfatwa. Inilah bentuknya perbuatan mereka itu. Jadi orang memikul sebuah pekerjaan di luar kemampuannya. Para ulama besar-besar aja nggak ada perbuatan semikian haramnya ijazah. Mereka mengharapkan ijazah. Kalau katakan demikian, Syekh Mukbil itu di mana belajarnya? Salafi dari Yaman itu di mana dapatnya? Nah, oleh sebab itu mereka ini orang-orang yang itu menggambarkan ya ikhwan sifat ta'assub dari mereka. Sifat ta'assub dari mereka. Kita tidak pernah kita tidak mengatakan ulama Urdun, ulama kita semua ulama kita. Baik dia Urdun tilmisnya Syekh Albani, baik di Qasim tilmisnya Syekh Saimin, dia Syekh Bin Bahtiriyat, para murid Syekh Madu di, di Madinah, murid Syekh Mukbil dari dari Yaman semuanya kita hormati dan kita mau muliakan. Yang penting semuanya adalah sesuai dengan manhaj salaf. Kalau tidak dengan manhaj salaf, murid siapapun saja dia tidak tidak tidak pun ya mengambil ilmu dari mereka. Kita tidak pernah membagi karena manhaj salaf itu tak terkumpul dengan waktu ya ikhwan, tidak juga tempat. Di Pakistan, di Afghanistan banyak ulama-ulama di sana. India. Jangan kita itu hanya karena mereka itu nggak tahu Yaman, mereka mereka memang tahunya Yaman tok mungkin. Gitu. Ini nanya nama asli Syekh Kutub, saya namanya ya itu yang masyhur Syekh Kutub. Kami mendengar suri baru saja pertanyaan kapan suri di Indonesia terjadi eh, fitnahnya. Suri di Indonesia ini sebetulnya dari awal semenjak eh, orang-orang uh, yang pengaruh pemikiran mereka di Saudi, kemudian diantara juga sebagian dari mahasiswa Universitas al Madinah membawa kera itu ke Indonesia, yang mereka itu meng, meng, mengagung-agungkan tokoh-tokoh dari suri itu. Apakah kabar masalah fitnah itu terjadi? Apakah fulus, dengki, masalah lain? Tidak. Kalau awalnya fitnah Suri ini dari awal perang Teluk tadi kita sebutkan tadi ketika para ulama membolehkan meminta bantuan kepada Amerika untuk menahan serangan Saddam Hussein ke Saudi Arabia. Bukan untuk menyerbu Irak. Perbedaan. Ya. Saat itu perjanjian tidak pernah bahwa Amerika untuk menyerbu Irak enggak, hanya sekedar menahan serangan. Jadi diva fakat. Gitu aja. Bukan untuk membunuh kaum muslimin di Irak enggak. Cuma nah, ini isukan oleh orang Hizbiyin. Bukan. Ustaz kita bilang bahwa mereka tidak mempunyai bukti tetapi mereka berkata kami mempunyai bukti yang kuat dan konkret yaitu menurut mereka bukti-bukti mungkin sebagaimana juga dalam persidangan sekarang bukti itu bisa direkayasa ya kan kasusnya bisa direkayasa di situs mereka mereka membodoh-bodohkan Ustadz Firanda Abdullah Taslim dan Yazid silakan membodoh-bodohkan mereka orang lebih pintar. Tidak ada masalah. Alhamdulillah ada orang pintar di negeri kita ini seperti mereka. Ya, kita nggak perlu. Saya dikatakan orang paling bodoh nggak apa-apa. Memang saya orang bodoh. Tidak apa saya harus katakan saya orang pintar kok. Sudah dokter saya, guru saya ada Syekh Musin, guru saya saya Ali Nasir, nggak perlu saya katakan begitu. Itu apa? Karena kita nggak perlu membanggakan diri buat apa? Dikatakan orang bodoh, bersyukurlah. Imam Malik saja ketika ditanya oleh orang datang dari Andalus, 40 persoalan, jawab 4 oleh Imam Malik. Kata orang ini, kamu Malik yang sudah masyhur di dunia hanya mampu jawab 4. Bertanya, apa kata Imam Malik? Sekarang kamu kembali ke Andalus, bilang kepada orang Andalus, Malik itu orang bodoh, nggak tahu apa-apa. Tidak perlu kita bangga-bangga. Alhamdulillah, antum lihat sendiri ya, apa ilmu yang disampaikan oleh Ustaz antum. Punya ilmu apa tidak? silahkan lihat aja udah. Ya kan? Silakan lihat. silahkan mereka bodoh, orang nggak tahu, silahkan tidak masalah. Kita nggak akan mengatakan saya ini sudah 12 tahun saya di Madinah, ngapain saya nggak pintar? Nggak gitu. Karena menjadi pintar itu ikhwan bukan guru karena gurunya. Kalau sudah murid saya mukbil otomatis bagus, hebat, belum tentu. Murid saya Musin lalu pintar, hebat, enggak. Bagaimana juhudnya dalam tolabul ilmi itu bisa. Jangan membangga-banggakan ini bapak saya guru saya. Ha anak ini saya. Lihat kan siapa Anda, ilmu Anda sama di mana. Itu yang penting ikhwan. Bukan dibanggakan guru saya si pulan, guru saya si pulan. Gak ada manfaatnya. Itu gak akan masukkan surga. Yang masukkan surga amal dan iman kita. Ilmu kita. Jadi nggak ada itu ponis kalau sudah dari Yaman orang lebih pintar atau dari Madinah lebih pintar nggak ada ponis begitu. Sesuai dengan juhud dia dalam mentolul ilmi kerajinannya dan mulazamah dengan para ulama ini yang menjadi persoalan. Kalau hanya belajar empat bulan di Yaman, lalu sudah di sana juga sering nggak ngaji, apalagi kembali ke Indonesia yang ngaur. Ya kan? Jadi oleh sebab itu ukurannya bukan guru, apa yang mintai Anda menyampaikan masalah ini khususnya kepada ikhwan salaf di luar ya, masjid ini? Apa namanya? Ustaz apa yang apa ini maksudnya? Motivasi Anda untuk menyampaikan masalah ini khususnya kepada ikhwan salaf di luar masjid ini. Bukankah ini uh, kesia-siaan membuat hati kayak kita hmm, apa? mengeras dan bukan ilmu yang membuat kami takut kepada Allah. Ini bagus tanggapannya. Sebetulnya anak tidak bermaksud untuk membahas ini, cuman ikhwan-ikhwan di sini karena ada fitnah dituduh mereka Suria, kita hanya menjelaskan apa akaid, apa pemahaman orang sururi, Suria. Tadi saya, saya sudah katakan kepada antum, anak membaca perkataan-perkataan begitu tuh kasar hati, iya. Membaca perkataan-perkataan demikian kepada ulama membuat hati ini sudah nggak enak, Enggak. Tidak perlu disampaikan sebetulnya. Tapi anak ingin buktikan kepada antum apa sebetulnya yang sururi, bagaimana pandangan mereka para ulama, tadukam ini kita sampaikan karena pada ikhwan kita sering dituduh mereka sururi, mereka sururi. Dan ini jawaban bagi kita siapa sururi dan silakan antum nilai siapa yang suri, siapa yang tidak. Silakan sendiri. Apakah ciri-ciri tersebut pada pada orang-orang yang tuduhkan sururi oleh sebagian kelompok atau tidak? Silakan. Itu tujuan kita sebetulnya menjelaskan persoalan karena ada orang memahami suri berbeda dari pemahaman yang sebenarnya begitu. Itu yang kita maksud tadi. Yang bagi mereka suri adalah begini-begini mengambil bantuan dia ros atau begini begitu. Nah, gitu. Nah, itu yang itu ingin kita jelaskan. Sebetulnya kita ya katakan kita lebih banyak anak dalam pelajaran anak ya kawan lebih banyak taksis dulu, berikan ilmu dulu. Ini manhaj yang betul itu, semua para manhaj salah begitu. Ya, cuma ketika ada fitnah, ada subha, perlu kita jelaskan. Ini barangkali istiad para ikhwan dari Lajna mengadakan pembahasan tentang ini. Agar selama ini katanya ikhwan-ikhwan itu bertanya, apa sebenarnya sururi katanya. Karena sering mereka itu dielulukan sururi-sururi. Itu angka pelajari. ini. Kemudian ya ikhwan, mempelajari aliran sesat itu bukan berarti tidak ada gunanya. Karena itu disebutkan masalik. Wa kadzalika nufassilu sabilal mujrimin litastabina wa kadzalika nufassilu ayati litastabina sabilul mujrimin. Allah kan juga menyembuhkan masalik orang kafir, masalik orang perjalanan bagaimana tindakan orang munafikin dalam Quran. Kenapa? Agar jelas jalan-jalan orang mujrim agar kita dah jauhi, jangan kita terjerumus ke dalamnya. Ini tujuan lain. Boleh saja kita membacakan pikiran-pikiran sesat itu, tujuannya adalah untuk menjauhi. Oleh sebab itu Huzaifah bin Yamani eh, radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana nasi yasaluna Rasulullah yasaluna al-khair, anil khairi." Jadi para sahabat selalu bertanya tentang yang baik-baik saja, wa kuntu as'aluhu an syarri makhafata idrikani. Maka dia Ibnu Hudzaifah bertanya tentang hal yang jelek, jangan-jangan dia nanti terjerumus ke dalamnya. Karena orang kena, tidak tahu kebatilan bisa terjatuh ke dalam keba, kebatilan. Ini dari bab ini, dari segi ini kita mengetahui apa itu sururi agar kita tidak terjumus ke dalam kesesatan-kesesatan mereka. Oleh sebab itu disebutkan juga dalam kota Arab disebutkan Arab tu syarali lali syarri, Arab tu litawakihi. Aku mengenal kejelekan bukan karena kejelekan itu, aku ingin mengenalnya agar aku menjauhinya. Ini hakikatnya sebetulnya. Jadi, tetapi manhaj dakwah kita senantiasa selalu kita sebarkan il, ilmu. Tapi ketika ada syubhah, itu nggak apa kita jelaskan kepada umat agar kita menjelaskan siapa kita sebenarnya dan siapa sebetulnya yang suruh suri. Itu tujuan kita. Sebenarnya tadi anak katakan kepada antum, anak membaca ungkapan-ungkapan seperti itu celaan kepada ulama itu nggak sabar kita. Ya, merintih hati ini rasanya kita melihat bagaimana perjuangan ulama siang malam eh, mengkaji masalah ilmiah, menjadi masalah umat. Kok malah dikatakan mereka abid, abid, abid begitu. Kan merintih hati kita melihat ulama pelakon seperti itu. Tapi tadi tadi kita jelaskan tujuan mempelajari aliran sesat, mengenal sedikit pemikiran orang aliran sesat seperti tadi itu. Agar kita tidak terjumus ke, ke dalamnya. Dan juga kita benar dalam menilai orang yang tidak sesat dianggap sesat nanti. Ya kan? Kan begitu. Jangan dituju orang yang tidak suri dianggap suruh suri. Maka sekarang antum telah mengenal ini yang sururi sih. Nah lihat saja ketika ditazir itu sururi. Nah Menurut kamu apa sururi itu? Kalau ditanya seorang mereka nggak tahu. Oh ya sururi itu begitu aja. Apa pemahaman sururi sih? Apa akidahnya sih? Kalau tidak terbukti ya berarti kalian ini asal menuduh. Mungkin dia bukan sururi, mungkin dia NII, ya kan bisa saja. Mungkin dia sufi, eh, masa menuduh toh. Yang penting nama lagi ngetren sururi, pakai nama sururi. Apakah lebih baik kita ikut tunjukkan Rasul ini akur mereka dengan akhlak yang mulia ya kita nasihati mereka dengan kesabaran yang tinggi kita maafkan mereka dan ini kita lakukan kita tidak pernah membahas mereka dalam majelis-majelis kita ya Pak hanya sifatnya ketika monumen sekali saja kita tidak pernah hanya membuka syubha-syubha yang mereka lemparkan pada kita saja dalam rangka menunjukkan kebohongan mereka bahwa itu tidak benar tuduhan-tuduhan itu dan orang tidak menimbulkan kerancuan pemahaman orang terhadap kita ya bisa tertipu dengan kebohongan mereka ini tujuan kita kita selama ini nggak pernah mencela mereka sebagai mereka antum lihat web web, web kita ada nggak seperti apa yang mereka lakukan sibuk nggak kita dengan mereka nggak ada seperti mereka kita antum silakan buka web web kita dan buka web mereka bandingkan ada nggak bahas masalah-masalah ini nggak ada kita kita biasa-biasa kok kita nggak perlu sibuk kita berdakwah silakan mereka sibuk apa pun silakan kita. Yang penting antum Allah benar jujur dengan Allah, berdakwah di teman manhaj salaf, tidak ada. Walaupun orang mengatakan surui, hizbi apapun, tuduhlah. Itu nggak masalah. Alhamdulillah kita bukan orang yang membahas-bahas dalam majelis kita seperti ini. Ya, saya pertama sekali membahas hal ini di sini ya ikhwan. Kalau antum tahu. Karena permintaan dari teman-teman karena masalah ini termasuk yang urgensi katanya di sini di Sidoarjo sehingga dibahas. Nah, itu saja. Ya. Anak saja coba antum lihat, anak nggak mempersiapkan diri secara matang-matang untuk ini karena cukup aja buku alama saya baca buku saya selesai pausan. Berbeda dengan materi-materi yang biasanya anak bikin makalah. Dan ini nggak perlu dibikin makalah karena sudah kenal sedikit sudah. Jadi antum tahu bahwa usaha utang antum bukan orang yang biasa suka mencongkel aib orang lain, tidak ada, tidak ada gunanya. Kalau kesalahan kita salahkan diri. Kesalahan cukup kesalahan dibaca. Person-person itu semua orang terjatuh dalam kesalahan itu. Kalau person ini dibaca bisa orang meninggal berarti habis kesalahannya enggak juga kan? Nah, oleh sebab itu itulah manhaj kita. Kita tidak sibuk dengan hal-hal seperti ini. Kembali kita tegaskan, kita tetap perlu sibuk dengan ini. Belajar dan beribadah. Ana mohon kepada ini Allah semoga salafiyun di Indonesia dikuna disatukan hatinya mereka dan ini semua dambaan kita dari mana saja kita semuanya berusaha, untuk bersatu, tapi di atas manhaj yang benar, di atas akhlak yang benar, di atas dakwah yang benar, ya bukan karena ada kesalahan langsung diponis, ada kesalahan langsung diponis itu bukan manhaj. Ini tersabut dulu, apalagi ungkapan-ungkapan yang memang diselewengkan pemahamannya. Ini lebih berbahaya lagi. Kemudian anak seorang muslim bila mati sejak dilahirkan sebuah apa ya, tabungan di akhirat bagi orang tuanya bagaimana hukumnya bila yang mati anaknya orang non muslim bagi orang tuanya di akhirat mohon penjelasannya ini anak orang kafir ini ikhtilafal fil ulama ya orang kafir ikhtilafal ulama dan juga hadis di dalamnya terdapat tiga versi pertama mengatakan ma'a abaihim bersama orang tua mereka maksudnya ahli neraka ada yang mengatakan di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu bahwa Nabi Ibrahim itu mengasuh anak-anak yang mati dalam keadaan orang kafir eh, anak orang kafir, auladu musyrikin. Dan dalam riwayat Aisyah, Allah alim wa ya'malun. Allah lebih tahu apa yang mereka akan lakukan. Dalam sebuah hadis bahwa mereka ini nanti akan diutus kepada mereka di akhirat, yaitu Rasul yang menyuruh mereka nanti siapa yang taat akan mereka akan menjadi orang muslim masuk surga. Allah alam. Oleh sebab itu pendapat yang benar sih Allah alam makan amal malu. Ini Allah alam pendapat yang lebih kuat dikuatkan oleh Syekh Islam dan adalah yang para ulama itu kita tidak bisa menghukum. Tetapi anak orang kafir waktu di dunia dikuburkan bersama orang tuanya. Karena dalam beberapa ayat Rasulullah pernah menyebutkan mahum ma'abaihim bersama orang tua mereka dalam neraka. Dalam kisah Fisra Amirah disebutkan bahwa anak-anak orang musyrikin itu menjadi asuhan Nabi Ibrahim dalam riwayat lain dari Aisyah Allah alam makan ya'malun. Dan oleh sebab itu para ulama menyebutkan di sini ini laukanu hayu Allah alam makanu ya, ya'malun ya, jika mereka itu hidup seterusnya begitu. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak menjadi surga, menjadi neraka. Tapi min iqa, min bab iqamatul hujjah, sebagian ulama menyebutkan sebagaimana dalam hadis tadi bahwa di akhir kelak mereka seperti orang buta ya orang gila itu akan diutus kepada mereka nanti Rasul di akhirat jika mereka mentaatinya mereka akan menjadi orang penduduk sur, surga wallahu alam itu yang bisa saya jawab kemudian ya ikhwan bertanya tentang auladul musyrikin orang kafir awal fitnah yang timbul dari orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Murji'ah Oleh sebab itu kenapa kita harus mempertanyakan hal-hal yang memang ilmunya tidak sampai jelaskan sajalah apa-apa yang ilmunya kita jelas-jelas Sebenarnya dalam hal ini hadis Rasulullah ada berapa persi? Ini Allah alamun makanu yang malu. Allah yang tahu nanti ya, apa yang akan mereka amalkan. Nanti maksudnya di akhir kelak, sebenarnya dalam riwayat lain mereka akan diuji di akhir kelak. Bolehkah kita menghadiri kajian yang mereka adakan orang yang duduk kita sururi? Allah alam jika hadir di sana tidak apa, tapi selama ini pengalaman kita tidak pernah mengalang orang hadir di pengajian mereka. Tapi setiap orang yang hadir di pengajian mereka justru terfitnah oleh mereka, ikut mencela kita. Padahal dia tahu sendiri kajian-kajian kita. Ini bukti kenyataan. Kita tak pernah melarang kajian-kajian, hadir nggak pernah. Tapi buktinya ketika mereka ngaji di sana langsung ikut mereka dan mencela kita. Loh, apa ini? Sudah jelas bohong-bohong kita buktikan lalu ikut mereka. Nah ini yang kita tidak mau ikut kebenaran, ikut saja kebenaran. Kalau lihat kebenaran mereka, silakan. Kita tidak ada maksa orang, silakan. Ya, kita tidak tujuan kita mengumpulkan orang banyak-banyak hadir pengajian enggak. Ya, oh agar orang kajian kita ramai, orang semua hadir kita. Kalau tidak hadir dua kali, tiga kali ditahzir, itu enggak manhaj kita. Ya, sepulan mana, sepulan mana. Oh, ini sudah berapa kali enggak hadir pengajian ini. Oh, hadir pengajian di pulan, udah tahzir udah. Itu enggak manhaj kita. Nah, Gak pernah kita lakukan itu Alhamdulillah Ya Ustaz sekarang kita sadari bahwa Sunnah wal di Indonesia sangat sedikit Apa ciri-ciri ini juga ciri sunni Mengadakan kajian Islam di tempat hizbi me, ah, Mau dapat bantuan dari Yayasan Hizbi Masih me, apa nih, toleransi jamaah yang masih berisbal dan tidak berjenggot Ini ya kawan di dalam Ciri al-sunnah itu ya al-sunnah ghuraba jelas. Tapi bukan artinya jumlah sedikit menjadi ciri kebenaran bukan. Tapi al-sunnah sedikit iya, jangan pula kelompok yang sedikit itulah yang al-sunnah dicari kelompok-kelompok yang sedikit enggak. Ya. Kemudian mengenai kajian Islam di tempat ISBI itu boleh jika kita diundang dan kita menyampaikan kebenaran dalam rangka berdak berdakwah bukan sebenarnya mengelitimasi atau istilahnya menjadi poin bahwa kita membenarkan tidak kita berdakwah Dimana para ulama-ulama kita berdakwah ke daerah-daerah yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan sufi, apapun saja. Diseru ke udah kebenaran. Tapi yang penting berdakwah sesuai dengan manhaj salaf. Terangkan akidah yang benar, tidak boleh taksub kepada organisasi, yang harus kita ikut adalah dalil. Mendapat bantuan dari Yayasan Hizbi. Yayasan Hizbi maksudnya apa Yayasan Hizbi ini? Apakah maksudnya Hiyatul Ros, segala macamnya, sejenisnya? Bantuan jika mereka membantu tidak ada kaitan dengan apa-apa, tidak masalah. Rasulullah menerima hadiah dari orang kafir. Ya, tidak dikait-kaitkan pamannya kamu harus ikut begini, harus ada program begini. Enggak. Itu tidak. Kita tolak mentah-mentah. Jika dia ingin bantu hanya sebatas kemanusiaan atau apanya, tidak masalah, kita ambil. Yang penting tidak ada embel-embelnya. Para ulama bolehkan dan itu dijadikan dia buktinya Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang Yahudi segala macamnya. Oh, kalau dikatakan nanti kita akan mail hati kita kepada mereka tujuannya agar kita menutupi aib kesesatan mereka, itu yang nggak boleh. Ini yang perlu kita sadari sendiri. Ya, ini yang perlu kita sadari jangan karena dia telah membantu kita lalu menghambat kita dan menjelaskan kebe kebenaran. Kemudian masih toleransi jamaah yang masih isbal dan tidak berjenggot. Ya ikhwan, dalam masalah isbal dan jenggot itu bukan ukuran manhat saja. Banyak para ulama-ulama yang di dalam masjid mereka itu hadir orang tibar berjenggot, orang isbal. Yang namanya mereka itu berasur asur Berubah ya kan? Hatta jenggot pun kalau mau tumbuh kan tak tumbuh satu hari. Hah? Untuk apa jenggotnya panjang? Dia tidak isbal tapi malas hadir pengajian segala macam. Nanti dia orang mata juga begitu kan? jenggotnya panjang, tidak is Apa itu sudah salafi dia? Bukan itu saja patokannya. Kalau kita nilai itu berarti kita semua dengan manhat mukhawaris itu. Karena itu kan maasi, ya kan? Maasi. Maasi kan? Nah itu bukan jangan pula diusir orang tidak berjenggot dari majelisnya. Muamalah kita dakwah dia, kita ajar, kita ajak ke majelis ilmu. Mudah-mudahan satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, tiga tahun mau berubah. Tidak ada patokan itu. Katanya hanya tugasnya menasehati. Hidayah itu di tangan Allah. Allah. Tidak bosan kita. Kalau setiap orang yang tidak berjenggot kita usir sekarang siapa yang mau hadir majelis kita? Kita saja saya tanya kepada antum masing-masing ini. Apakah antum sejak kenal hukum isbal dan kenal hukum jenggot langsung jenggotnya panjang atau langsung motong celananya? Masih mikir-mikir 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ya kan? Ya kan? Banyak pertimbangan-pertimbangan ya kan? Yang namanya berasur-ansur. Manusia itu kan begitu, memiliki kelemahan. Tidak sama kita itu dalam taraf ilmu, di dalam taraf ketakwaan, di dalam taraf apa semua kan berbeda kita. Ada orang dengan hadis saja langsung berubah dia, berani berubah dia. Ada orang kadang-kadang takut dengan istri, takut dengan mertua, takut macam-macam ya kan. Tapi namun kita katakan bukan berarti kita memuji orang seperti itu, tapi kita tetap menyampaikan nasihat tapi kita lembuti dia. Kita usahakan dia berbuat baik. Kalau dia belum sanggup jenggot, belum mau ya, memantikan hisbal, hadir dalam majelis kita saja itu sudah syukur dia mau mendengar-dengar selalu il, ilmu mudah-mudahan pintu hatinya terbuka pada suatu hari, suatu hari. Maksud tahun di sini apa? Harus jelaskan. Berjual beli, enggak apa-apa jual beli dengan orang tidak berjenggot. Orang kafir jadi sah jual beli ya kan? Hah? Inilah kalau tidak paham manhaj itu maksudnya dianggap jual beli, urusan perdagangan dengan orang-orang tidak berjenggot dianggap ta'awun dengan orang tidak berjenggot. Loh, kan dia bukan orang kafir, berdagang orang kafir saja boleh berurusan berdagang. Hanya karena jenggot juga ditahsir ini parah banget. Kecuali dia mengatakan jenggot itu bukan sunnah, ini sudah etikot ya beda. tadi ini jelas. Kalau maasi siapa nggak terlepas dari maasi sih? Banyak kelemahan kita banyak. Yang namanya manusia. Lihat manhaj Syekh bin Baz, manhaj Syekh Utsaimin, manhaj Syekh Nasruddin Albani, manhaj Syekh eh, Abdul Muhsin. Dalam majelis mereka itu siapa yang hadir tuh? Apa tolabul ilmi yang memang sudah jenggotnya panjang, yang itu, itu saja? Enggak kan? Nah itu penafsiran ta'awun itu maksudnya apa ta'awun? Mungkin dia tidak punya jenggot lalu isbal, lalu dijadikan dai, diangkat, ia bisa dimotivasikan ini sebagai da ta'ah tahun dijadikan dia sebagai toko dalam dakwah kita. Iya. Tapi dia sebagai pengikut sebagai apa untuk memperbaiki diri? Kenapa? Sebetulnya persoalan ini panjang Ivan karena memang butuh kepada penjelasan penjelasannya. Ustaz banyak orang mencela kita dengan kelompok keras Mungkin saja karena saat ini kita memang masih kasar dalam mendakwakan sunnah Lalu apa nasihat Ustaz kepada kami? Memang perlu kita sampaikan ikhwan Kita tidak disuruh keras, kita harus berlemah lembut Di, Kalau orang mengatakan kita orang bencong, silakan Karena Rasulullah SAW ini bahwa Rifumma ma dakhala illa zana wa ma yunza min syai'in illa syana dan juga dalam sebuah hadis Aisyah yang masyhur diriwayatkan Imam Muslim bahwa asal dakwah kita ini lemah lembut, memperbaiki orang, salam kepada orang. Ya. Berakhlak yang mulia kepada tetangga, walaupun dia orang kafir atau ahli bidah, perlu berakhlak yang mulia gitu. Bahasa-bahasa yang baik dalam mendakwai orang. Itu perlu kita ini Supaya karena orang menilai kita kasar itu kenapa? Karena sudah momoknya itu dari awal dimulai dengan cara begitu. Sehingga sekarang ini banyak sekarang orang menilai kita ini orang kasar, kita tidak pernah biasa. Semua kaum muslimin kita ramahi, semoga mereka dengan kita berbuat baik, rahmat kepada mereka, mereka mau mendengar wajah-wajah kita, ya, mendengar nasihat kita. Orang Yahudi saja, apa katanya kepada Rasulullah SAW hadis Aisyah yang mau kita sebutkan tadi? Assamu alaik. Apa artinya asamu? Kematianlah atasmu hai Muhammad. Hancuran. Aisyah mendengar ini ya marah dia. Apa Aisyah katakan? Waalaikumsalam alaikumussamu wa atas kalian kecelakaan, hancuran dan laknat kata Aisyah ditambah oleh Aisyah. Apa jawab Rasulullah? Mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan hai Aisyah. Lalu Aisyah katakan, "Ya Rasulullah, ala tasma ma Rasulullah, engkau enggak dengar apa yang dikatakan mereka? Waqad qultu wa alaikum. Coba jawaban Rasulullah. Kata Rasulullah, "Saya dengar. Saya sudah jawab wa alaikum." Mana lebih pendek dari ucapan orang kafir tadi? Orang Yahudi. Wa alaikum. Jawaban Rasulullah SAW. Subhanallah. Wa alaikum. Lalu Rasulullah SAW, Inna Allah rafiqun, kata Rasulullah SAW, Allah itu maha lembut, lembut yuhibbur riqa fi amri kulli. Mencintai kelembutan dalam segala urusan. Dalam segala, nggak ada kecuali, dalam segala urusan. Kemudian, Imam Bukhari menyatakan yaitu arifu fi amri kulli, dalam bab ini oleh Imam Bukhari, yaitu lemah lembut dalam segala urusan. Urusan apa saja lemah lembut. Ini asal pada dakwah. Adapun tahzir dan hajar itu adalah emergensi. Pintu daru, darurat. Bukan hidangan siang dan malam. Adalah ketika tidak ada makanan lagi baru makan bangkai itu ibaratnya. Adalah daru, darurat. Orang ini sudah dibaiki, dinasehati dan juga melihat kondisinya semacam pelajari pengaruh orang yang tahzir, orang yang ditahzir, keadaan mustama, semuanya dipelajari. Bukan asal tahzir, Ya, tahzir-tahzir dia cuma dua orang di komplek itu tahzir orang, dia yang kena tahzir, dia yang tegur orang. Siapa yang kena tahzir sebetulnya? Terbalik, mau tahzir kita yang dita tahzir. Baru mulai buka pengajian tahzir orang. Akhirnya tahzir nggak boleh ngaji lagi di masjid itu. Siapa yang kena? Jadi perlu dipelajari dengan matang dan ilmu yang sempurna jadi oleh sebab itu antum lihat tahzir itu adalah ibarat kalau ke dokter sudah habis semua resep. Sudah habis semua resep, ya memang obatnya Pak harus operasi ini. Bagaimana Pak? Ya Bu, terasa operasi aja dah. Hmm? Begitu. Jadi bukan awal sudah dengan berbagai cara, kondisi semua diperhitungkan ya ikhwan. Itu baca kaidah-kaidah tahzir di segi ulama. Oleh sebab itu antum lihat Syekh Bimbas nggak pernah mentazir tokoh-tokoh al bidah kan? Karena nggak kadang-kadang nggak ada gunanya. Justru dengan antum tahzir menjadi naik apanya, famornya kadang-kadang ya kan? Ini musibahnya. Kalau orang yang bodoh mentazir orang nggak tahu-tahu justru dengan ditahzir pamornya semakin naik malah. Ima dengan alasan wah kasihan si pula dicaci maki. Hah? Kasihan katanya pula dicaci maki akhirnya orang senang dia, dizolimi katanya. Apalagi terbukti dalam caci maki itu bohong-bohong ya kan? Nah ini rusak ya Iwan, Jadi kurang kali ini saja yang dapat. Ini pertanyaan banyak sekali nggak sempat anak jawab ya. Mudah-mudahan kita semakin rajin menuntut ilmu dan meninggalkan persoalan-persoalan seperti ini. Belajarlah ilmu, bacalah buku dan banyak beribadah. Ibadah. Belajar dengan ustadz yang jelas, belajar para ulama sudah jelas kan Dan tadi sudah kita sebutkan apa ciri sururi. Yang penting ciri-ciri tersebut tidak terdapat para ustadz-ustadz yang kita belajar. Insya Allah mereka tidak suruh sururi. Demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian tematik dengan tema Siapa Sururi yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Ali Musri dari Jember. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.